بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Masyarul muslimin wal muslimat yang kami cintai dan kami hormati. Tidak tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk mencintai ilmu. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit atau berat melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah untuk membahas atau mengkaji sebagian dari ilmu agama ini. Ini adalah taufik dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik untuk mencintai ilmu dan juga mempelajarinya. Yang mana ilmu itu hadirin wal hadirat rahimakumullah adalah jalan menuju al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Yani jalan menuju jannah itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Yang dengan ilmu itu kita berjalan menuju jannah. Yang mana ilmu menunjukkan kita jalan yang terang benderang. Kalau bukan karena ilmu maka kita tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Kalau bukan karena ilmu kita tidak tahu bagaimana akidah yang benar. Kalau bukan dengan ilmu kita tidak tahu bagaimana muamalah yang baik. Kalau seseorang tidak tahu bagaimana akidah, yang benar, tidak tahu bagaimana ibadah yang benar, tidak tahu bagaimana muamalah yang baik, bagaimana dia akan tahu jalan menuju jannah. Akhirnya yang dituju adalah kejelekan-kejelekan akidah yang menyimpang yang diamalkan adalah ibadah yang salah yang jauh dari al-haq dan yang dilakukan adalah muamalah yang buruk. Ini adalah jalan menuju apa? Ini adalah amalan yang menunjukkan seseorang untuk berjalan menuju annar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk mencinta ilmu ini dan juga mempelajarinya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia di dalam agama. Kebaikan, kebaikan apa? Dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kalau ingin dunianya baik, kalau ingin akhiratnya baik, maka kita dituntut untuk faham terhadap agama ini. Apabila kita faham terhadap agama, kita mengetahui bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga dunia kita menjadi baik. Dan apabila kita faham terhadap agama, maka kita mengetahui bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah kebaikan akhirat. Maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu diraih apabila seseorang paham terhadap agamanya, agama Islam ini. mana agama Islam itu mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ibadallah rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mencintai ilmu ini dan juga terus-menerus mempelajarinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadailah Rabbmu sampai datangnya kematian. Dikarenakan ibadah itu diperintahkan sampai datangnya ajal, maka menuntut ilmu itu juga diperintahkan sampai datangnya ajal. Dan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal, yang paling utama kita pelajari adalah ilmu akidah. Adalah ilmu akidah. Ilmu tauhid. Yang mana kita diperintah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Yaitu tujuannya mentauhidkan Allah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? dari awal sampai akhir untuk berdakwah kepada tauhid. Apa kuncinya al-jannah? Kuncinya al-jannah adalah tauhid yaitu la ilaha illallah. Ilmu yang paling utama untuk kita pelajari yaitu ilmu tauhid. Yang mana dengan tauhid seseorang akan masuk ke dalam jannah. Tanpa adanya tauhid seseorang tatkala melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan sebab itu dia sulit atau tidak mungkin masuk ke dalam jannah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an "May yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar" Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh-sungguh Allah haramkan bagi dia al-jannah. Yaitu orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya dan belum bertaubat darinya. Allah haramkan bagi dia al-jannah wa ma'wahun nar dan tempat tinggalnya adalah an-nar wa ma ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka ilmu yang paling utama untuk kita pelajari yaitu apa? Yaitu mengetahui, mengenal tentang tauhid dan mengenal kesyirikan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Yang mana ancamannya berat, ya, yaitu kesyirikan mengakibatkan seseorang kekal di dalam anar. Maka untuk mengamalkan tauhid ini dan untuk menjauhi kesyirikan itu tidak cukup seseorang hanya berkata-kata dan berucap tanpa mengetahuinya maka dituntut bagi kita untuk talabul ilmi karena apa? karena banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak tahu dalam keadaan mereka tidak mengerti kalau itu kesyirikan ini bahaya melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak tahu kalau itu merupakan kesyirikan ini bahaya Ancamannya adalah kekal di neraka. Disebabkan banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran yang disebarkan oleh ahli batil. Kalau kita tidak membentengi diri ini dengan ilmu tauhid yang kuat, maka bisa-bisa kita akan terbawa kepada ajakan-ajakan tersebut, suruhan-suruhan tersebut, yaitu untuk melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling utama untuk kita pelajari adalah tauhid. Yang mana dengan tauhid seseorang dijamin masuk ke dalam jannah. Ya. Walaupun banyak dosanya. Karena dosa-dosa selain dari kesyirikan itu apa? Berada di bawah ke kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka Allah ampuni dan langsung masuk ke dalam jannah. Kalau Allah taala kehendaki untuk tidak diampuni, apakah bisa masuk jannah? Bisa, yaitu setelah apa? Setelah azab. Ya, setelah azab yang pada sampai pada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah taala dan akhirnya akan masuk ke dalam jannah. Ya. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita kita bertawahid Kita sampai pada bab la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali permintaan itu adalah permintaan masuk ke dalam jannah. Ini termasuk apa? ta'zim pengagungan terhadap Rabbul Alamin dan mengagungkan Rabbul Alamin ini merupakan apa? kesempurnaan daripada tauhid. yakni jangan meminta perkara-perkara duniawi ya Allah yang minta rizki terus kemudian menyebut dengan wajah Allah berlaku rizki jangan ini termasuk apa termasuk tidak beradab tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan dengan menyebut wajah Allah. Tidak demikian. Kalau ingin e, kalau meminta dengan menyebut wajah Allah, hendaklah permintaan itu adalah permintaan al-jannah. Permintaan untuk masuk ke dalam jannah. Ini ini merupakan ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun permintaan perkara-perkara dunia hanya semata-mata perkara dunia, ingin makan, ingin minum, ingin sembuh, ingin kaya, ingin yang demikian ini jangan menyebut wajah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, tidak diminta untuk mendapatkan perkara-perkara materi. Akan tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah menyebut wajah Allah, permintaan apa? Permintaan untuk masuk ke dalam jannah. Atau dalam uh, hadis yang diratkan oleh Al Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab, musibah, malapetaka yang besar maka boleh menyebut wajah Allah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kul huwal qadiru ala ayyab'ata alaikum adzaban min fawqikum Katakanlah wahai Muhammad dialah Allah taala yang maha mampu untuk mengirim kepada kalian azab bencana musibah min faukikum dari atas kalian. Apa bencana yang datang dari atas? Hujan deras, angin kencang, terus kemudian badai dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Rabb. Aku berlindung dengan wajahmu dari azab ini. Azab yang datang dari atas. Au mintah di arjulikum atau aku akan kirim kepada kalian azab, musibah, bencana dari bawah kaki-kaki kalian. Ya, surat Al-An'am ayat 65. Apa yang apa azab atau musibah yang besar yang datang dari bawah kaki kita, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, ya, dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Rabb. Au yalbisakum syi'an yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencampur kalian sehingga kalian masuk ke dalam golongan-golongan yang berselisih yang saling berperang sehingga sebagian dari kalian merasakan kekerasan sebagian yang lainnya yaitu fitnah yang terjadi ya peperangan yang terjadi maka Rasulullah Shallallahu mengatakan hadhihi ahwan wa aisar. Ya, fitnah ini bagi Allah Subhanahu fitnah ini untuk diberikan di uh, timpahkan kepada suatu kaum ini sangat ringan dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai ujian. Sebagai ibtila. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari bencana, malapetaka, musibah yang besar dari atas dan bawah. Dengan menyebut apa? Dengan menyebut wajah Allah. Yang demikian ini boleh sebagaimana yang di uh, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh apabila seseorang meminta perkara materi duniawiyah tapi menyebut wajah Allah itu yang tidak boleh. Ini, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berdoa meminta sesuatu kebaikan dari kebaikan duniawi ya kesembuhan atau meminta rezeki, minta kesehatan dan sebagainya, ya dengan tanpa menyebut wajah Allah, yaitu dengan kalimat yang lainnya tanpa menyebut wajah Allah menyebut wajah Allah untuk permintaan yang besar untuk masuk ke dalam jannah untuk dilindungi dari an-nar a'udzu biwajhika min bin nar Aku berlindung dengan wajah engkau wahai Allah wahai Rabb dari azab nar atau ber, atau meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang besar yang dari atas atau yang datang dari dari bawah, berlindung kepada Allah Ta'ala dengan menyebut wajahnya. <clears throat> An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannatu rawahu Abu Dawud tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali al-jannah. Diratkan oleh al-Imam Abu Dawud. Bukan tapi hadis ini baif Sebagaimana yang dijelaskan kebaifannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajahnya sebagaimana kita jelaskan walaupun hadis ini dhaif akan tetapi di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali dalam perkara yang besar masuk jannah ya, dilindungi dari azabun benar atau berlindung dari malapetaka yang datang dari atas dan dari bawah atau berkecamuknya perang adapun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajahnya untuk diberi dunia, perkara-perkara dunia, maka ini tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab maja'a fil lau. Bab yang datang tentang lau. Lau bahasa Indonesia-nya adalah seandainya. Yaitu apa hukumnya seseorang mengatakan seandainya? Ini dibahas di sini. Boleh nggak seorang mengatakan seandainya, sekiranya, kalau seandainya, kalau tidak demikian dan demikian, ya, apa hukumnya? Seandainya dia tidak keluar, tidak akan celaka, tidak tidak akan terjadi kecelakaan. Misalnya ada orang yang orang yang kecelakaan kemudian mati di jalan. Ya, terus ada yang mengatakan seandainya dia tadi nggak keluar, dia nggak nggak mati. Seandainya, seandainya dia duduk di rumah, nggak berangkat, misalnya dia akan tetap hidup. Apa hukumnya mengucapkan seandainya seandainya seperti ini? Maka lau seandainya ini Hukumnya dirinci oleh Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala Karena perkataan seandainya ini digunakan Untuk beberapa keadaan Dan hukumnya itu pun beda-beda Bisa bisa jadi haram Dan bisa jadi mubah Kapan haram dan kapan mubah Dirinci oleh beliau rahimahullah Yang pertama ya, Pertama, apabila kalimat lau ini digunakan untuk menolak syariat. Digunakan untuk membantah, menentang syariat. Hukumnya haram. Yang yang demikian jelas haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang munafik pada peperangan Uhud yang tokohnya pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bersama dengan kawan-kawannya sampai mundur keluar dari barisan Rasulullah sampai sepertiga pasukan yang berangkat pada saat itu seribu terus kemudian mundur 300 tinggal 700 lawan 3000. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka katakan lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka mentaati kami, menuruti, mengikuti kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh dalam peperangan tersebut. Tatkala melihat ada di antara para sahabat 70 orang yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Nah, terus kemudian orang-orang munafik mengatakan lau ata'una ma kutilu. Kalau mereka mentaati kami, mengikuti kami untuk tidak berangkat perang Uhud, mereka tidak akan terbunuh. Ini sama saja dengan apa? Dengan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau pergi jihad, tidak mau berperang, memperjuangkan agama Islam ini menolak syariat, tidak mau berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mengucapkan lau di sini dalam rangka menolak ajaran, menolak syariat hukumnya apa? Haram. <clears throat> Kemudian yang kedua Kalimat lau digunakan untuk menolak takdir. Menentang takdir. Maka hukumnya juga sama yaitu haram. Ya, seperti apa yang diucapkan oleh banyak orang kalau dia tidak keluar dia tidak akan mati. Ketika melihat ada orang kecelakaan di jalan mati terus kemudian kalaulah dia tadi tidak keluar tetap duduk di rumahnya tidur misalnya dia akan hidup kenapa berbicara seperti itu yaitu tidak terima terhadap takdir padahal seseorang hidup dan matinya itu bagaimana sebab-sebabnya itu ditakdirkan oleh Allah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan lau seandainya kalau seandainya tujuannya adalah untuk menolak atau menentang takdir hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya, dalam surat Ali Imran ayat 156 Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru Wahai orang-orang beriman janganlah kalian seperti orang-orang kafir wa qalu li ikhwanihim mereka berkata terhadap saudara-saudara mereka idza darabu fil ardi au kanu huzzan mereka mengatakan kepada teman-temannya apabila melakukan perjalanan safar atau berperang laukanu indana mamatu wa ma kutilu. Kalau seandainya mereka berada di sini saja bersama kami, tidak pergi safar dan tidak pergi perang, niscaya mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Dalam rangka apa? Mengatakan demikian laukanu indana. Seandainya mereka tetap bersama kami, di sini kami Seandainya di sini dalam rangka apa? Menentang takdir. Tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Muharram. Kemudian yang ketiga Seseorang mengucapkan kalimat lau dikarenakan menyesal penyesalan. Ya, bukan menentang takdir, bukan. Dia terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka menentang syariat, tidak, akan tapi penyesalan. Ya, manusiawi, seseorang menyesal. Akan tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Maka yang demikian ini juga haram. Ya, tidak usah menyesal. Ucapkanlah qaddarallah. Ini adalah takdir Allah wa masya'a fa'al. Apa yang Allah taala kehendaki akan terjadi. Itu yang diucapkan. Dia tidak kemudian menyesali sehingga dirinya terbawa kepada kesedihan-kesedihan ya, sedih ini kemudian sedih yang ini lagi kemudian sedih yang lain yang lain sedihnya bertambah bertambah bukan kesedihan satu saja banyak kesedihan. Akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga stres, bunuh diri. Nah, ini juga haram ya, kalimat lau dalam rangka penyesalan. Akan tetapi yang benar bagaimana? Optimis. Dan berlapang dada menerima ketentuan Allah Ta'ala berlapang, berlapang dada ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah masya'afal tetap optimis berusaha karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihris ala ma yanfa'uk bersemangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu nah, berusahalah jangan putus asa Jangan menyesal. Bangkit lagi. Wasta'in billah. Berusahalah apakah cukup dengan usaha saja? Akan tetapi sertailah dengan wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jis jangan engkau lemah. Sedih itu mengantarkan kepada lemah. Menyesal itu menyebabkan seseorang menjadi lemah wala ta'jiz Idza asabaka syai'un kalau ada sesuatu kejelekan, kerugian itu menimpa pada dirimu, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada. kalau seandainya aku melakukan demikian dan demikian ya. Jangan kalau begini harusnya begini, kalau seandainya begini tidak akan terjadi demikian, begini dan begini. Jangan fa inna lau maka sungguhnya kalimat lau seandainya seandainya itu taftahu amal syaitan bisa membuka amalnya syaitan. Akhirnya syaitan akan memasukkan kesedihan pada dirinya sehingga putus asa atau syaitan memasukkan pada dirinya penentangan terhadap syariat atau syaitan akan memasukkan pada dirinya tidak ridho tidak ada keridhaan terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, penggunaan kata lau yaitu kalimat lau digunakan untuk alasan ya, menjadikan takdir sebagai alasan dalam perbuatan maksiatnya ya, yaitu kalimat lau digunakan untuk beralasan beralasan dengan takdir kalimat lau digunakan untuk beralasan dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan ini haram seperti apa seperti orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW yang Allah taala ceritakan dalam surat Al-An'am ayat 148, "Lau Allahu ma asyrafna." Kalau Allah taala berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Ini maksudnya apa? Kesyirikan ini merupakan maksiat. Kemudian seseorang melakukan kemaksiatan kesyirikan ini dengan kalimat lau sebagai alasan untuk melakukan kesyirikan tersebut. Alasannya dengan takdir. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lau Allahu ma asyrakna. Demikian juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 20 wa qalu law ar-rahmanu ma 'abadnahum dan mereka mengatakan lau seandainya Ar-Rahman Allah berkehendak ma'abdanahum kita tidak akan mengibadai berhala-berhala itu. Ibadah kepada berhala itu adalah maksiat. Ya, terus kemudian menggunakan lau untuk beralasan dengan takdir. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kami tidak akan mengibadai mereka. Ya. Demikian juga maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan aku menjadi orang jahat, aku tidak akan jahat. Kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan aku menjadi pezina, aku tidak akan berzina dan sebagainya. Kalimat lauk digunakan untuk beralasan dengan takdir. Makanya haram juga. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kelima, kalimat laut digunakan untuk tamani. Kalimat laut digunakan untuk tamani yaitu berangan-angan. Nah, ini dirinci. Kalau angan-angannya itu baik maka baik. Kalau angan-angannya itu jelek, maka kalimat lau itu juga jelek, dilarang. Contohnya, kalimat angan-angan yang baik. Kalau seandainya aku punya uang yang cukup, aku akan haji. Ya kalau seandainya, lau. Kalau seandainya aku punya uang, aku akan haji. Ya, dengan menggunakan kalimat lau seandainya. Boleh apa enggak? Boleh. Bahkan baik. Atau kalau orang berangan-angan kalau seandainya aku akan kalau seandainya aku punya uang aku akan pergi ke tempat maksiat. Mau berangkat nggak punya uang nggak bisa. Kalau seandainya ada aku akan berangkat, misalnya begitu. Ini kalimat lau. Apa hukumnya? Haram. Kalau angan-angannya baik, maka kalimat lau itu baik, bagus. Kalau angan-angannya jelek, maka kalimat lau itu jelek, tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Kabsyah Al-Anmari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seseorang yang memiliki ilmu dan memiliki harta dan dia meninfakkan hartanya di jalan yang benar. Ya. Terus kemudian ada orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki harta. Dia berangan-angan lau anna limalan la amiltu bi'amali fulan. Kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh fulan, bangun masjid, infak pada fukara wal masakin, membantu orang, dermawan. Kalau seandainya aku punya uang, aku akan melakukan seperti dia. Maka kata Rasulullah, fawa biniyatihi fa'ajaruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya tersebut maka pahala dua orang ini yang punya harta dan tidak punya harta pahalanya sama. Masya Allah, keutamaan Allah Taala itu luas. Eh, saya eh, sebaliknya, sebaliknya yang kedua orang yang tidak memiliki ilmu, nggak punya ilmu, tapi memiliki harta, dan dia salurkan hartanya itu untuk kemaksiatan Kemudian orang yang kedua tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta. Tapi dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, dengan niat ini saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawa biniyatihi maka dia dengan niatnya tersebut fawizruhuma sawa dosa keduanya sama, padahal nggak melakukan, hanya niat saja. Tapi ada keinginan. Kalau punya harta akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Ya. Dosanya sama. dari nah, di sini kalimat lau, yaitu digunakan untuk taman nih untuk angan-angan. Kalau angan-angannya itu baik, maka kalimat lau itu baik. Kalau angan-angannya jelek, maka kalimat lau itu jelek. Ya, fadal adzan dulu. Masyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Yang keenam, ini terakhir, kalimat lau digunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk melakukan kebaikan. Hukumnya boleh Contohnya apa? Kalau seandainya aku mendatangi pelajaran, kalau seandainya aku hadir menghadiri daras pelajaran, misalnya aku akan mengambil faedah dari pelajaran tersebut. misalnya aku akan mendapatkan manfaat dari pelajaran tersebut. Ini kalimat lau, seandainya. Tapi digunakan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Hukumnya apa? Boleh Ya. ya. seperti yang kita sebutkan tadi, seandainya aku punya harta, aku akan haji. Itu boleh. Seandainya aku aku sehat, aku akan pergi safar. Boleh. Itu kalimat lau digunakan untuk perkara kebaikan atau yang mubah. Kalau aku sehat aku masak. Seandainya aku sehat aku akan masak yang enak-enak. Bagaimana? Boleh. Itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang mubah. Kalau untuk sesuatu yang haram ya haram juga. Nah, jadi apa tadi kalimat penggunaan kalimat lau dan juga rincian-rincian hukumnya? Yang pertama kalimat lau digunakan untuk menolak syariat, menentang syariat hukumnya haram. Yang kedua kalimat lau digunakan untuk menentang takdir. Tidak terima terhadap ketentuan Allah Swt. hukumnya haram. Kalimat lau digunakan untuk penyesalan. Hukumnya juga haram. Yang benar adalah semangatlah engkau untuk melakukan apa yang bermanfaat. Ihris alama yanfa'uk wasta'in billah. Ini yang baik, yang benar, bukan menyesal menyesali. Kemudian yang keempat kalimat lau digunakan untuk melakukan kemaksiatan dengan alasan takdir. Dan hukumnya haram. Yang kelima kalimat lau digunakan untuk tamani. Digunakan untuk berangan-angan. Kalau angan-angannya baik maka baik, kalau angan-angannya buruk maka buruk. Kemudian kalimat lau digunakan untuk melakukan amal kebaikan atau yang mubah. makomnya hukumnya apa? Boleh. <clears throat> Kemudian wa qaulullah taala Alladzina qalu li ikhwanihim eh, yaquluna law kana lana al amri syai'un ma kutilna hahuna Yakuluna mereka berkata siapa? Yaitu orang-orang munafik. Tatkala mereka takut dalam peperangan Uhud, tatkala terjadi eh, peperangan yang dahsyat, terus kemudian mereka mengatakan yakuluna, "Lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna." seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, kita tidak akan terbunuh di sini. Seandainya kita memiliki andil dalam urusan ini, yaitu memiliki andil dalam menentukan, dalam berpendapat, yaitu pulang saja, nggak usah perang, nggak usah berangkat ya Rasulullah, Ya seakan-akan mereka itu lebih tahu daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan berangkat. Seandainya kita memiliki andil dalam perkara ini, ya, kita memiliki andil untuk berpendapat, untuk musyawarah, untuk e, memberikan pertimbangan-pertimbangan, yaitu mundur saja, tidak usah berangkat. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Nah, ini kata kata siapa? Yaitu orang-orang munafik tatkala berkecamuknya perang Uhud. Nah, nah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di sini ini merupakan apa? Penentangan terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan membantah mereka Kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Ya, katakanlah Muhammad jawablah Seandainya kalian di rumah-rumah kalian niscaya akan berangkat orang-orang yang ditentukan bagi dia kematian dia akan datang ke tempat mereka terbunuh karena ini apa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisallahu fi qulubikum demikian ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala menguji bagaimana keyakinan kalian Bagaimana tekad kalian Pembelaan kalian terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Dan orang-orang yang berkata terhadap teman-temannya dan mereka duduk tidak keluar. Lau apauna nama kutilu. Seandainya mereka mengikuti kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini perkataan lau lau apauna seandainya mereka mentaati kami. Ini perkataan lau mengandung apa? Penentangan terhadap takdir maka yang demikian ini haram Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an kalimat lau yang mengandung di dalamnya penentangan terhadap takdir atau penentangan terhadap syariat atau terdapat padanya penyesalan ini perkara yang haram apa keterkaitannya dengan tauhid keterkaitannya sangat erat sekali. Karena apa? Karena di antara keharusan dari tauhid yaitu apa? Ridha terhadap takdir Allah. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridha bahwasanya Allah taala adalah Rabb Takdir ini merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap takdir ini masuk keimanan terhadap tauhid rububiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu. Mengatur segala urusan. Sehingga segala sesuatu itu tidaklah keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak keluar dari apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap takdir itu artinya ridho terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho Allah taala sebagai Rabb. Kalau ridho Allah taala sebagai Rabb maka harus ridho terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak menentang syariat dan tidak menyesal menyesali apa yang telah dilakukan. Ya. Maka yang wajib adalah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya sehingga seseorang tidak mengatakan kalau seandainya kalau seandainya. Ya, sehingga orang yang memiliki tauhid yang sempurna tatkala terjadi sesuatu yang tidak disenangi maka dia bersabar dan mengatakan qadar Rasulullah masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah apa apa yang Allah taala kehendaki maka itu akan terjadi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang mukmin itu? Kata Rasulullah, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara urusannya orang-orang mukmin seluruhnya itu baik. Laisa dzalika, tidak ada yang demikian itu kecuali pada orang mukmin saja. Orang kafir nggak ada. Yaitu in asabat usarraun syakar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, kenikmatan syakar, dia akan bersyukur. Fakana khairun lahu. Maka syukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara. Apabila menimpa padanya madarat, bahaya, musibah, petaka, sabara, maka dia bersabar fakana, maka kesabaran itu khairan lahu adalah baik baginya. Ya. Sehingga bagaimanapun keadaan orang mukmin maka baik kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau ditimpa musibah ber bersabar ya tidak menentang takdir tidak mengatakan lau seandainya seandainya seandainya yang di dalamnya terdapat penentangan terhadap takdir yaitu tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya kita tidak ingin musibah kita tidak ingin mendapatkan celaka tapi itu adalah ibtila Allah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Siapapun mesti di, diuji. Sehingga kalau diuji oleh Allah taala, bagaimana? Yaitu bersabar. Ya, apabila ada seorang keluar dari rumah misalnya terus kemudian di jalan kecelakaan sehingga sebagian anggota tubuhnya itu harus dihilangkan misalnya. Maka jangan mengatakan kalau seandainya aku tadi nggak keluar aku tidak akan begini. Jangan mengatakan demikian. Ya. Akan tapi katakanlah qadar Allah. Ini adalah takdir Allah. Rasanya apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagiku untuk bersabar. Maka dengan kesabaran tersebut akan menghapuskan dosa-dosa dan kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Semuanya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhkan pahalanya tanpa batas. Daripada diadab di akhirat maka siksa azab yang di dunia ini lebih ringan. Bersabarlah. Tidak menentang takdir, yakin bahasanya apa yang terjadi musibah ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengujiku yang dengan ujian ini mudah-mudahan dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Dengan ujian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala yang besar, mengangkat derajat Mudah-mudahan dengan ujian ini sehingga aku diselamatkan dari azab an-nar. Karena musibah di akhirat di neraka itu jauh lebih berat daripada musibah di dunia. Kalau seorang di dunia ini bersabar, bersabar dan bersabar atas musibah yang terjadi dan menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat tidak mendapatkan siksa tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa dan di akhirat langsung masuk ke dalam jannah. Syaratnya apa? Sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam syawab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini. Wafaqallahu al-jami' lima huwa walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.